الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون Sadaqallahul azim Hadirin sidang jamaah maghrib Rahimakumullah Para pendengar yang mengikuti siaran langsung Halakoh Ba'aliyah Maghrib Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya menggantikan uh, Bapak Imam Besar Profesor Dr. Azman Ismail karena beliau sedang dalam perjalanan ke luar kota. Pada malam yang berbahagia ini insyaallah eh, kita akan melanjutkan bacaan dari kitab tafsir Jami' al-Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi yang sekitar dua minggu yang lalu saya mengangkat tema yaitu kisah-kisah Al-Quran eh, sampai pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu kisah Nabi Musa, kisah perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam kita bacakan di dalam surah Al-Qasas di mana surah Al-Qasas ini menceritakan mulai kelahiran Nabi Musa alaihissalam sampai beliau berdakwah kepada Firaun. Pada minggu dua minggu yang lalu cerita kita telah sampai pada fase di mana Nabi Musa menginjak usia remaja. Kita ulang sedikit bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah diasuh oleh Fir'aun hidup dalam istana Fir'aun sejak dia bayi sampai remaja dan bahkan Nabi Musa kecil ini oleh orang-orang Koptik pribuminya Mesir dan juga Bani Israel memanggil Musa dengan Musa ibnu Fir'aun atau Musa bin Fir'aun. Ini menunjukkan kedekatan Musa yang begitu dekat dengan ayah angkatnya yaitu Fir'aun. Namun pada suatu hari ketika Nabi Musa, ketika Fir'aun mengadakan perjalanan keluar kota, eh, kemudian dia keluar sendiri ke kota lalu menyaksikan ada perkelahian di kota antara Bani Israel. Bani Israel ini merupakan sukunya atau bangsa asli dari Musa. Nah, jadi di, di Mesir ada dua bangsa yang hidup di sana. Yang pertama adalah Koptik atau Kipti. Ini adalah bangsa pribuminya Mesir. Sementara Bani Israel adalah bangsa yang kemudian tinggal di Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam atau pada zaman uh, ayahanda Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan Bani Israel ini dikatakan ada 12 12 suku. Hmm. Jadi ini berkaitan dengan 12 orang anak Nabi Yakub alaihi salam. Isnai asyara naqiba dikatakan ada 12 ada 12 suku Bani Israel. Singkat cerita eh, jadi sesampai di kota Nabi Musa ini pernah membunuh seseorang ini telah kita sampaikan pada minggu yang lalu dengan tidak sengaja. Ketika itu ada Bani Israel dan Koptik sedang bertengkar di pasar, lalu Bani Israel ini meminta pertolongan kepada Musa, lalu Musa pun spontan dia meninju Koptik ini tewas di tempat. Nah, ketika itu ketika telah uh, Koptik ini terbunuh, maka Musa dia merasa ketakutan dan tidak mau balik ke istana Fir'aun. Sehingga dia bermalam di kota pada masa itu, pada saat itu. Eh, kemudian datang seseorang menghampiri Musa. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Qasas ayat 20. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin ketika Musa dalam keadaan takut pada saat itu karena telah membunuh dengan tidak sengaja seorang Koptik seorang Koptik ini merupakan eh, apa namanya bangsanya penguasa pada saat itu bangsanya pribumi yang berkuasa pada saat itu lalu dia ketakutan dalam ketakutannya tersebut datang seseorang laki-laki dikatakan di sini wajah eh, rajulun Lalu seorang laki-laki mendekati Musa, menasihati Musa. Apa yang dia katakan kepada Musa? Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bik. Wahai Musa, sesungguhnya orang-orang istana, orang Fir'aun ini sedang menyusun untuk menangkapmu. Kata laki-laki ini. Dikatakan laki-laki ini bernama Hazkel bin Sabura. Ini eh, seseorang mukmin ahli Fir'aun, seorang beriman tapi dia pegawai dari istana Fir'aun. Karena di zaman Fir'aun itu ada orang-orang yang beriman tapi sembunyi-sembunyi keimanannya. Sehingga nanti dalam surah eh, Al-Qasas kalau tidak salah dikatakan Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Itu ada ayatnya berkata seseorang dari kalangan Bani eh, kalangan Firaun yang beriman. Artinya ada di istana Firaun itu walaupun Firaun ini seorang yang mengaku Tuhan, tapi ada orang-orang yang bersembunyi, atau artinya tidak menampakkan keimanan mereka. Mereka beragama dengan agama yang dahulu diwarisi oleh Nabi uh, Nabi apa? Nabi Yakub dan juga Nabi Yusuf di Mesir. Mereka beriman, termasuk istrinya Fir'aun merupakan seorang yang beriman. Nah, dikatakan di sini anna fir'auna amara biqatli Musa fasabaqa dzalika ar-rajulu bil khabari. Nah, ketika itu Fir'aun sedang menyusun perencanaan untuk menangkap Musa. Ditangkap untuk diseret ke pengadilan lah bahasa kita. Lalu orang ini setelah mengetahui ada perencanaan yang dibuat oleh Fir'aun beserta e, menteri-menterinya, dia pun bergegas menuju kota menjumpai Musa ini. Lalu dia katakan, "Wahai Musa, fakhruj inni laka minan nasihin." Wahai Musa, tinggalkan Mesir. Lari, nah, bahasa kita. Tinggalkan Mesir. Inni laka minan nasihin saya ini telah mendengarkan perencanaan-perencanaan tersebut dan saya ingin menasehatimu. Lalu setelah mendengar nasihat dari Haskil ini, Musa pun meninggalkan Mesir tanpa membawa bekal apapun. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi minal qaumiz zalimin. Musa pun meninggalkan Mesir dalam keadaan takut dan waspada, was-was sehingga dia berdoa, Rabbina jini minal qawmidh zalimin. Ya Tuhan, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Kemudian episode berikutnya, hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini perjalanan Musa menuju negeri yang dia tuju setelah meninggalkan Mesir karena takut akan dihukum oleh Firaun. Negeri yang dia tuju selanjutnya adalah bernama Madian negeri Madian. Dikatakan dalam ayat Allah berfirman, "Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil." Musa menuju ke negeri bernama Madian. Madian ini juga berdekatan dengan Mesir, akan tetapi para mufasir mengatakan bahwa negeri Madian pada saat itu dipimpin atau berada di bawah wilayah kekuasaan lain dari negeri Mesir. Hmm, artinya uh, Fir'aun berkuasa di Mesir, sementara Madian dipimpin oleh raja yang lain. Sehingga dia aman memasuki Madian. Eh, dikatakan oleh Imam Qurtubi, "Lamma kharaja Musa alaihi salam farran bi nafsihi munfaridan khaifa." la syai'un ma'ahu min zadin wala rahilatin wala hizain nahmadyan ketika dia meninggalkan Mesir tanpa membawa bekal apapun bahkan dikatakan di sini tidak ada zat zat itu bekal makanan apa yang dia bawa di dalam perjalanan wala rahilatin tidak ada kendaraan yang dia tunggangi ketika itu wala hizain nahwa tidak ada punya apa-apa menuju madian Kenapa dia memilih Madian? Linnasabilladzi bainahu wa bainahum. Lianna Madian min waladi Ibrahim wa Musa min waladi Ya'qub bin Ishaq ibn Ibrahim. Kenapa menuju Madian? Karena ada hubungan e, kekerabatan, nasab antara Madian dengan Nabi Musa. Madian ini adalah nama seseorang yaitu cucunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari keturunan Yakub keturunan Yakub. Jadi ayahnya Musa bernama Imran. Kalau ditarik garis ke atas ada kakeknya. Kemudian kakek dari ayahnya bernama Lawi atau dalam bahasa Latin sering disebut Levi. Nah, sampai garis keturunan kepada Nabi Ibrahim. Makanya dia Musa ini menuju Madian. Nah, berapa hari perjalanan Musa dari Mesir ke Madian. Dikatakan selama tujuh atau delapan hari. Nah, walamma warada ma amadiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memasuki Madian, memasuki kota Madian pertama yang dia jumpai adalah sekelompok manusia sedang berkumpul di sebuah sumur ternyata orang-orang ini berkumpul memberikan sedang memberikan minum ternaknya kambingnya lalu dia heran dalam uh, kelompok orang yang banyak sedang berkumpul di sebuah sumur mengantri untuk memberi, memberikan minum ternak ada dua orang perempuan ketika itu sedang menepi artinya tidak bergabung dengan laki-laki ini mereka menunggu di sudut di sudut atau agak berjauhan dari gerombolan orang-orang ini dua orang perempuan lalu Musa berkata bertanya kepada perempuan ini qala ma khatbukuma apa gerangan kalian berdua duduk di sini sementara di tangan mereka ada atau di eh, dekat mereka ada kambing-kambing ketika itu Lalu mereka menjawab, "Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir." Kami sedang menunggu giliran ketika orang laki-laki ini selesai memberikan minum kambingnya, maka kami akan memberikan minum kambing kami. Artinya, perempuan dua perempuan ini menunggu giliran atau tidak mau berbaur dengan laki-laki, tidak mau bercampur dengan laki-laki. Selesai kelompok laki-laki ini baru perempuan ini memberikan minum kambingnya. Kenapa demikian? Kenapa kalian yang memberikan minum kambing? Bukan laki-laki, kata Nabi Musa. Dikatakan oleh dua perempuan ini, wa abuna syaikhun kabir. Karena orang tua kami telah sangat tua. Oleh karena itu, kami memberikan air apa minum kambing ini dalam rangka membantu orang tua kami, kata perempuan ini. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير nah, kemudian Musa pun menawarkan bantuannya kepada dua perempuan ini lalu perempuan ini pun mengizinkan Musa untuk membantu mereka memberikan air kambing mereka singkat cerita hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selesai memberikan air kambing perempuan ini, lalu perempuan ini pun kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, di rumahnya, ayahnya heran. Kenapa hari ini anaknya pulang cepat? Biasanya maghrib mendamat jalan. Tapi hari ini bagah ada iwo. Kenapa demikian? Ayahnya bertanya kepada perempuan ini. Lalu dia menjawab bahwa ada seseorang yang tidak dia kenal telah membantu uh, anak anak dua orang anak, anak darah ini untuk memberikan air kambingnya sehingga cepat pulangnya. Kemudian ketika itu eh, ayahnya pun merasa apa namanya berhutang budi kepada laki-laki ini, merasa berhutang budi. Lalu ayahanda dari dua orang perempuan ini pun memerintahkan anaknya untuk mengundang Musa ini yang apa namanya sedang kebingungan dia di Madian itu di kota Madian dia tidak punya alamat yang dituju dia hanya dalam keadaan melarikan diri dari Fir'aun tidak punya rumah tidak punya alamat yang dituju sehingga dia menjadi gelandangan di situ kemudian laki-laki itu atau ayahanda dari dua orang perempuan tersebut memerintahkan anaknya untuk mengundang Musa. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya' qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ini firman Allah Subhanahu wa taala lalu salah seorang dari dua perempuan tersebut diutus oleh ayahnya. Faja'at ihdahuma. Seorang salah seorang di antara dua perempuan tersebut datang menjumpai Musa. Ala dalam keadaan malu-malu. Dalam keadaan malu-malu. Ada yang mengatakan di sini perempuan ini menggunakan hijab, ada penutup muka lalu menyampaikan undangan bapaknya dalam keadaan malu-malu. Nah, apa yang dia katakan? Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai eh, apa kita apa kita katakan? Wahai uh, pemuda, sesungguhnya ayah ayahandaku mengundangmu ke rumah kami untuk membalas budimu. Kira-kira begitu artinya. Falamma ja'ahu, lalu Musa pun apa namanya menerima undangan dari ayahanda perempuan tadi. Lalu perempuan ini pun uh, berjalan bersama Musa singkat cerita sampai di rumah mereka. Di sanalah Nabi Musa ini menceritakan bagaimana perjalanannya mulai dari dia hidup di istana Firaun Sementara Fir'aun adalah orang yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara istrinya adalah seorang mukminah. Dia melarikan diri dari Fir'aun setelah terjadi keributan di pasar akibat nasihat seseorang, lalu dia pun memilih Madian sebagai tujuan pelariannya. Dia katakan semua kepada kepada orang tua ini. Ahli tafsir, para mufassir sepakat bahwa ternyata laki-laki tua ini adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Ternyata beliau adalah seorang nabi. Jadi dua perempuan tadi adalah anaknya Nabi Shu'aib alaihissalam. Sehingga di dalam nazam hikayat Aceh disebutkan Pak. Ini waktu kecil kami, kami hafal dulu. Nabi Shu'aib, umu Katrib, suput mata. Yang juk tungkat, kemu'jizat Nabi Musa. Itu ada dalam nazam hikayat hikayat Aceh tentang puluh nikmah Nabi. Nah, itu ada hikayatnya. Ternyata beliau adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib ini diutus kepada kaum Madian. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan wa ila madyana akhahum syuaiba dan kepada ahli Madian kami utus seorang nabi dari kalangan mereka bernama Syuaib. Apa penyakit orang Madian ini? Atau apa kebiasaan buruk orang Madian ini sehingga kepada mereka diturunkan Nabi? Sifat buruk dari penduduk Madian ini adalah sifat yang paling buruk suka mengurangi timbangan nyan penyakit orang Madian ini penyakitnya suka mengurangi timbangan wala tanqusul mikyala ini di surah al-a'raf di surah al-an'am ketika eh, dakwah Nabi Syuaib pada Madian ada seputar tentang masalah masalah jual beli ini masalah bisnis wala tanqusul mikyala jangan pernah kalian mengurangi mengurangi timbangan wal mizan apa namanya timbangan jangan kurangi, jangan mengurangi timbangan ini adalah salah satu dakwah yang paling inti di samping dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Syaib alaihissalam kepada bangsa Madian. Nah, kemudian kita kembali ke cerita Musa. Sesampai di rumah itu, di rumah Nabi Syaib alaihissalam, Nabi Musa menceritakan perihal yang terjadi kepada Nabi Syaib. Lalu uh, dia tinggal beberapa hari di rumah Nabi Syaib. Kemudian seorang atau putrinya Nabi Shuaib ini mengatakan kepada Nabi Shuaib satu permintaan. Qalat ihdahuma ya abati inna khayra man istajartal qawiyul amin. Salah seorang anak atau putri dari Nabi Shuaib ini meminta kepada ayahnya. Apa permintaannya? Ya ab, ya abati istajirhu. Wahai ayah, jadikan Musa ini sebagai pekerja kita sebagai karyawan ternyata Nabi Syuaib juga, juga seorang pebisnis ketika itu bisnis eh, ya di zaman para nabi tentunya domba ternak eh, perkebunan sebagainya istajirhu jadikan dia sebagai karyawan kita inna khaira man istajartal qawiyul amin sesungguhnya karyawan atau pekerja yang paling pantas kita pekerjakan adalah orang yang amanah kata putrinya ini kawiyul amin orang yang kuat fisiknya juga yang amanah ini permintaan dari putrinya dan permintaan putrinya ini dikabulkan oleh Nabi Shu'aib sehingga eh, dalam uh, tahun pertama berada di uh, keluarga Nabi Shu'aib Nabi Musa ini menjadi atau bekerja kepada Nabi Shu'aib. Dikarenakan amanahnya Nabi, Nabi Musa dan juga fisiknya yang kuat. Mungkin ini adalah salah satu kriteria uh, pekerja di dalam Islam juga. Jadi yang pertama adalah yang paling amanah. Sehingga sekarang banyak orang susah mencari orang yang amanah. Susah sekali mencari orang yang amanah. Bagaimana karyawan itu pekerja yang bekerja bersama kita itu bisa menjaga bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tapi orang yang betul-betul menjaga amanah, menjaga eh, apa namanya? bisnis kita ini dari praktek-praktek yang tidak betul. Juga di samping itu fisiknya yang kuat, perlu fisik yang kuat. Ini permintaan dari putri Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian singkat cerita Singkat cerita hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salam ini menyampaikan hajatnya kepada uh, Musa kepada Musa yang waktu itu masih uh, muda uh, apa permintaan Nabi Shu'aib? qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj kata Nabi Shu'aib. wahai Musa saya ingin menikahkanmu dengan putriku ini kata Nabi Syuaib alaihissalam. Dengan salah seorang putriku. Ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Maharnya apa maharnya? Kamu cukup menjadi pekerjaku selama 8 tahun. 8 tahun. Jadi mungkin Musa tidak punya apa-apa, hanya mengabdi 8, 8 tahun saja. Thamaniyah hijaj fa in atmamta ashram fa min indik lalu setelah 8 tahun apabila kamu ingin mengabdi lebih dari 8 tahun maka itu dianggap sedekahmu kepadaku kata Nabi Syaikh Salam. Tapi 8 tahun itu adalah mahar dari pernikahan ini. Nah, ini permintaan dari dari Nabi Syaikh Salam. Kemudian singkat cerita hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala menikahlah Nabi Syuaib atau Nabi Musa dengan putrinya Nabi Syuaib dengan salah seorang. Tadi kan ada dua orang putrinya uh, yang sebagian mufasir menyebut nama salah seorang putri Nabi Syuaib ini adalah bernama Sofuria namanya. Tapi ini tidak terlalu penting karena ada juga sebagian mengatakan ini riwayat sumbernya dari Israeliat bernama Safuria ada yang mengatakan yang dinikahkan itu adalah adiknya atau yang termuda bukan kakaknya ini ada beberapa versi tapi pada intinya yang ingin e, dikatakan oleh Al-Quran ini adalah Nabi Musa ini menikah dengan putrinya Nabi Shu'aib salam. setelah selesai 8 tahun mengabdi yang pertama untuk melunasi maharnya kepada Nabi Syaikh alaihi salam eh, selesai 8 tahun lalu Nabi Musa alaihissalam ini pamit kepada mertuanya dia pamit eh, pamit kemana dia hendak kembali ke kampung halamannya yaitu Mesir eh, dari Madian ke Mesir Dikatakan di sini Ketika Nabi Musa kembali ke Mesir, dia juga membawa istrinya, membawa putrinya Nabi Syuaib salam. Lalu bisa kita bayangkan perjalanan di zaman dahulu itu tidak ada transportasi seperti sekarang, yang ada hanya bebatuan, gurun yang tandus tidak memiliki apa namanya uh, alat penunjuk jalan bisa kita bayangkan bagaimana uh, keadaan Nabi Musa ketika hendak kembali ke Mesir. Nah, di sini Al-Qur'an menceritakan uh, bagaimana perjalanan uh, kembalinya Nabi Musa dari Madian ke Mesir. Nah, Allah berfirman, "Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin la'allakum tastalun." Ketika kembali dari Madian ke Mesir, ternyata Musa ini melewati sebuah lembah bernama Tur atau dalam bahasa Aceh Bukit Tursina. Pernah kita dengar mungkin. Bukit Tursina di Denggroyaman. Ya kan? tempat mainan Adam dengan Hawa. Bak tempat Musa merib dengan Tuhan, ni tempatnya terima sabda. Itu ada hikayatnya. Bernama Tur. Dalam Al-Quran ditebut Turisaina. Tur, Bukit Tur. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sekitar tahun 2008 yang dulu pernah mendaki Bukit Tur ini. Dingin suhu di kawasan Tur ini ini dekat dengan Palestina antara per, apa namanya perbatasan Palestina dengan Kairo. Suhu di situ mendekati 0 derajat dinginnya. Mendekati 0 derajat. Jadi ketika kami mendaki harus menggunakan jaket yang tebal untuk sampai ke puncak mendaki mulai sekitar jam 10 malam itu ke puncak jam 5 subuh itu berapa jam sekitar 5-6 jam sampai ke puncak jam jam jam 5 subuh salat subuh di atas kadang sampai ke atas itu sudah nol nol derajat begitu dingin jadi di pori-pori kita ini mengeluarkan darah karena tidak terbiasa dengan dinginnya, luar biasa dingin. Nah, ini bisa kita bayangkan bagaimana Nabi Musa ini pernah melewati lembah ini dalam keadaan hanya dengan istrinya ketika kembali ke Mesir. Nah, pada saat itulah dalam perjalanan itulah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Nah, bagaimana prosesnya? Al-Quran menceritakan ketika Nabi Musa melewati lembah Tur ini wasara ahlihi bersama beliau ada istrinya anasa min turi nara ketika melewati lembah Tur Sina ini beliau menyaksikan api nah, dalam keadaan gelap gulita di tengah malam melihat ada percikan api agak jauh dari tempat beliau qala li ahlihim kusu lalu Musa pun berkata kepada istrinya eh, untuk tetap di tempat jangan pernah kemana-mana karena dia ingin mencari sumber api itu untuk apa? untuk penerangan karena dalam gelap sekali ketika itu la'alli atikum minha bi khabar mudah-mudahan nanti saya bisa mengambil apa namanya sedikit eh, apa namanya Mungkin api itu bisa kita jadikan untuk alat penerang. Karena gelap sekali ketika itu. Mudah-mudahan apa namanya? La'allakum la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun. Mudah-mudahan kita mendapat uh, apa namanya? kepastian. Apa itu? Ada apa api itu? Kok bisa muncul api? atau kita bisa membawa api itu untuk menerangi kita. Kira-kira begitulah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada istrinya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakati minasy syajarah. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ketika itulah ketika Nabi Musa mendekati sumber api itu eh, api itu berada di sebuah sebatang pohon di sebatang pohon yang tidak terlalu jauh dari posisi beliau bersama istrinya disitulah lalu muncul apa namanya suara muncul suruan ayya Musa wahai Musa inni anallahu rabbul alamin akulah Tuhanmu Tuhan semesta alam muncul suara. Nah, mengenai muncul suara ini eh, nanti ada pembahasan khusus bagaimana para ulama eh, menterjemahkan bagaimana suara karena itu adalah suara Allah. Apakah seperti suara kita atau bagaimana? Ini insya Allah kalau lain waktu eh, kita jelaskan. ini pada intinya disitulah Nabi Musa menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia biasa Nabi Musa pun dalam keadaan takut dalam keadaan was-was takut kemudian ketika muncul suara itu inni anallahu rabbul alamin akulah Tuhanmu wahai Musa Tuhan sekalian alam lalu Allah perintahkan dua perintah ketika itu usluk yadaka fi jaybika takhruj min ghairi su' Yang pertama, wa alqi asak. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Jadi di tangan Musa ada tongkat. Allah suruh lemparkan. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yu'aqib. Ketika tongkat itu dilempar oleh Nabi Musa, lalu tongkat itu bergerak menjadi ular. Tahtazzu bergerak tongkat itu. Ka'annaha jannun seolah-olah itu ular, anak ular yang yang lincah sekali. Sehingga dalam ini, fair, eh, apa namanya? peristiwa Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi ini banyak surat menyampaikan, bukan di surat Al-Qasas saja. Bahkan yang paling lengkap nanti ada surah Toha, ada surah Al-A'raf dan surat-surat yang lain. Dalam surah ini ada dikatakan su'banum mubin, ular, ular yang bergerak-gerak. Kemudian Ketika menyaksikan tongkat itu menjadi ular, Musa ketakutan, kemudian lari kepada keluar istrinya. Kemudian Allah memerintahkan, "Ya Musa, aqbil wa takhaf." Wahai Musa, jangan lari. Kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka minal aminin." Sesungguhnya kamu aman. Kemudian perintah satu lagi adalah, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su." Perintah satu lagi dari Allah Subhanahu wa taala adalah, "Masukkan tanganmu ke dalam bajumu maka akan keluar cahaya cahaya itu bukan cahaya yang min ghairi su bukan seperti penyakit sopak tapi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala wadmum ilaika janahaka minar rahbi lalu dekaplah tanganmu apabila kamu takut wahai Musa ini adalah dua perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nanti menjadi mukjizat Nabi Musa alaihi salam yaitu tongkat kemudian bisa mengeluarkan cahaya dari tangan beliau. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan uh, jika ada waktu di lain kesempatan kita menyampaikan beberapa episode ada nanti pertemuan atau dakwah Musa kepada Fir'aun dan uh, sampai Musa mengeluarkan Bani Israel dari Mesir ke Palestina. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.